Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selama barakallahu fikum niat-niat mereka adalah talabul khair atau yu'allimul khair dalam rangka mencari kebaikan atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkannya maka orang-orang yang dengan tujuan tersebut mereka akan diberi ganjaran yang agung yang besar di sisi Allah taala dalam majelis ilmu atau majelis ta'lim yaitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga Allah Jalla wa ala. Ikhwani fi din wa rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita pada bab atau fasal tawassul wa talabus syafa'ah yaitu bertawassul dan meminta syafaat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan soal dari penanya yaitu hal yajuzu talabud doa minal ahya' apakah boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup? Nah, maka jawabannya boleh kepada orang yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Yang dimaksud dengan tolabud doa adalah meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia adalah orang yang soleh yang lebih utama dan lebih kuat agamanya daripada yang lainnya sehingga kita meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala Naam, sebagaimana yang telah kita sampaikan atau nukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma yang meminta kepada paman Rasulullah alaihi salatu wassalam setelah Rasulullah meninggal, yakni Al-Abbas untuk berdoa kepada Allah istisqa yaitu meminta hujan. Maka Al-Abbas radhiyallahu taala anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersama para sahabat-sahabat yang lainnya. Naam, maka di situ terdapat dalil yang sangat jelas bahwa orang yang meninggal dunia tidak boleh meminta kepadanya doa. Naam, karena dia sudah meninggal dunia. Jika itu boleh maka Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lain tidak akan meminta kepada Abbas radhiyallahu taala anhu atau juga sahabat-sahabat yang lainnya Muawiyah bin Abi Sufyan dan selain keduanya. Akan tetapi cukup meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dunia dengan doa dan amalan-amalan beliau untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun barakallahu fikum itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa haram dan tidak bolehnya meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia dan itu syirkum billah adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga barakallahu fikum ini terkadang samar bagi seseorang. Ya. Dan memang sebagian ulama ada yang berpendapat demikian. Dan ini ketergelinciran zallah barakallahu fikum dari sebagian para ulama kita sebagaimana yang dinukilkan oleh pemilik kitab Tuhfatul Ahwadi syarah daripada Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, sebagian ulama tergelincir dan berpendapat bolehnya meminta doa kepada orang yang meninggal dunia. Ia telah meninggal dunia dari orang-orang soleh. Nah, barakallahu fikum maka ini keliru dan salah. Nah, di sini pentingnya untuk kita merujuk kepada ulama di dalam menjelaskan perkara-perkara din di dalam agama Allah Subhanahu wa taala para ulama sunnah al-muhaqqiqun ahlu tahqiq yang mereka ini memiliki keahlian dalam meneliti segala perkara-perkara dan mentahkik ya mentarjihnya dengan dalil-dalil yang sempurna yang lengkap. nah sehingga kita tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama. Ya, setelah merujuk kepada ulama-ulama al-muhaqqiqun. Nah, yang terkadang barakallahu fikum yang terjatuh di dalamnya adalah tokoh-tokoh besar. Ya. Seperti misalnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang mensyarah Sahih Al-Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari Demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang mensyarah kitab Sahih Muslim dalam kitabnya Al-Minhaj. Naam. Mereka tergelincir dalam permasalahan asma wa sifat dalam beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagiannya mereka mentakwil. Naam, yakni tahrif, memalingkan makna daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna yang lain. Ya. Seperti misalnya sifat Allah taala terkait dengan zat Allah yaitu sifat wajah ditakwilkan kepada kemuliaan. Sifat tangan ditakwilkan pada kekuasaan. Ini ketergelinciran dan ini merupakan madhab al-muharrifin ahlu tahrif yang mereka ini barakallahu fikum kelompok yang tersesat dari siratal mustaqim. Tetapi sebagian imam-imam besar tergelincir di dalamnya. Tetapi bedanya mereka adalah alim ulama sunnah manusia biasa yang tergelincir dalam satu dua hal sehingga mereka diberi udur dengannya karena sebab-sebab yang syar'i. Baik itu dalil yang belum sampai kepada mereka, naam atau belum sampai nasihat hujah kepada mereka sehingga mereka memahami dalil dengan pemahaman yang keliru. Itu mungkin dan itu nyata wa barakallahu fikum ya dari para ulama-ulama sunnah. Termasuk dalam masalah mengirimkan ayat Al-Quran pada orang yang meninggal dunia. Suratul Fatihah atau mengkhususkan surah Yasin, membaca di kuburannya. Sebagian ulama tergelincir dan mengatakan itu sampai. Dan ini keliru. Nah, sehingga kita tidak boleh berdalilkan dengan zallatul ulama, ketergelinciran ulama. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, guru Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari madhab yang keempat dari madahibul arba'ah. Kata beliau, "Man istadalla ulama tazandaqah." Barang siapa yang suka berdalilkan dengan ketergelinciran ulama-ulama, maka sungguh dia akan menjadi zindiq. yakni menjadi Yahudi. Naam, itu ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sehingga seorang penuntut ilmu tidak boleh dia berdalilkan dengan zallatul ulama. Tapi dia wajib memeriksanya dengan dalil-dalil sesuai dengan bimbingan ulama ahlu tahqiq. Para ulama al-muhakkikun. Nah, yang dibangun di atas dalil-dalil yang jelas. Termasuk dalam permasalahan ini. Yaitu bolehnya meminta doa kepada mayit. Ya orang-orang saleh Naam, karena mereka itu memiliki keutamaan. Sehingga dengan keutamaan mereka, doa kita bisa sampai lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dilakukan oleh para sahabat khulafaur rasyidin dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun mereka sebagian berdalilkan dengan kisah tiga orang yang terjerembab dalam gua, maka itu sangat jelas perbedaannya bahwa tiga orang itu bertawassul dengan amalan solehnya masing-masing. Nah, mereka bertawassul dengan amalan soleh mereka masing-masing dan itu boleh. Bertawassul berdoa kepada Allah dengan mengingat amalan-amalan kebaikan kita lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah permohonan permintaan melalui amalan kebaikan kita tersebut yang pernah kita lakukan yang benar-benar kita melakukannya itu ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Nah, sebagaimana tiga orang yang terjerembab dalam goa dalam kisah itu Bani Israel. Nah, maka itu jauh perbedaannya dengan apa yang kita sebutkan ini. Bolehnya berdoa, tawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan amalan solehnya. Nah, itu sangat jauh berbeda. Nah, barakallahu fikum. Ini sebagai kaidah yang penting. Ya, karena ini syubhat pengkaburan yang terjadi pada sebagian para duat orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala Naam, suka berdalilkan dengan ketergelinciran ulama. Ketika ada ulama yang berpendapat ulama sunnah dengan pendapat ini, maka dia bertoleransi silahkan secara mutlak untuk memilih pendapat itu. Fulan atau fulan. Tanpa dia meneliti dengan tahkik dengan memastikannya penelitian di atas dalil-dalil oleh para ulama sunnah. Naam. Ya, sama juga dengan sebagian para dai-dai misalnya yang diperselisihkan para seorang alim ya alul bid'ah diperselisihkan apakah dia diambil ilmunya atau tidak Sebagian ulama sunnah mengatakan boleh mengambil ilmunya, sebagian ulama sunnah yang lainnya mengatakan tidak boleh. Lalu dia mengatakan ini khilaf dan silahkan memilih. Nah, ini namanya teka-teki. Ya, bukan orang yang menegakkan kawaid syariah, kaidah-kaidah syariah, kaidah-kaidah sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak benar barakallahu fikum. Akan tetapi butuh untuk penelitian terhadap kenyataan dari orang tersebut, apakah dia memiliki penyelewengan dalam akidah, dalam usul, dalam dakwah sehingga dia orang-orang yang ditahdir yang memalingkan umat dari kebenaran sehingga wajib untuk dijauhi dan tidak mengambil ilmu darinya. Ini hal yang detail yang butuh dikembalikan kepada para ulama-ulama al-muhakkikun. Naam. Sebagai contoh di zaman sekarang, Sebagian para penuntut ilmu bertanya kepada Imam Ibn Uthaymin rahimahullah misalnya tentang Sayyid Qutub. Apakah boleh membaca kitabnya? Boleh. Mengambil ilmunya? Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala tidak membaca dan tidak meneliti tentang Sayyid Qutub. Beliau sibuk dengan ilmu, fatwa. Sehingga beliau mengatakan silahkan merujuk kepada saudara kami alim ulama yang memiliki penelitian dan takhusus dalam kepadanya bahkan mengarang kitab tentangnya yaitu kepada dua syekh Abdul Hadwais dan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafidhahumullah. Naam, mereka itu yang meneliti. Maka ini yang benar. Barakallahu fikum sehingga tidak boleh kemudian kita berdalilkan ya dengan berteka-teki ya mengira-ngira maka tidak demikian dakwatul Islam Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Walhasil barakallahu fikum, ini sebagai faidah. Nah, maka demikian pula dalam permasalahan ini. Kalau kita berdalilkan dengan fatwa ulama, ada ulama sunnah, bahkan ulama besar. Ya, di zaman Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Nah, mereka sebagian berpendapat bolehnya berdoa meminta bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan amalan solehnya. Maka ini bid'ah dan tidak dilakukan oleh para sahabat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah syirkum billah. Nah, mengantarkan kepada syirik bahkan syirkum billah yaitu berdoa melalui orang-orang yang meninggal dunia walaupun dengan niat amalan-amalan solehnya. Nah, karena dia telah meninggal dunia, terputus amalannya, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia butuh doa orang-orang yang hidup. Ya, bukan orang-orang hidup butuh doanya dia. Jadi terbalik. Naam. Kemudian beliau asy rahimahullah rahimahullahu taala Muhammad bin Jamil Zainu menukilkan hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah dalam Jami' sahihnya yaitu di sini beliau meringkas bagaimana hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Saya bacakan kesempurnaan hadis di dalam Sahih At-Tirmidzi atau Jami At-Tirmidzi rahimahullah. Yaitu hadis Uthman ibni Hunayf radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan bahwa pernah seseorang yang dari Basar buta matanya atan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia kedua matanya buta. Kemudian fakal lalu dia berkata, Allah an yu'afiyadi." Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar Allah menyembuhkan mataku ini. Fakala maka Rasulullah SAW berkata, insyita syi'ta da'autu wa insyita sobarta sabarta fahuwa khairul lak." Jika engkau ingin aku doakan kamu dan jika engkau ingin engkau bersabar. Silahkan pilih dan bersabar itu lebih baik. Nah, subhanallah bagaimana terbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ya dan kepada kita semua umatnya umatul Islam. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik kita semua untuk bertawakal kepada Allah Ta'ala dan selalu bersandar kepada kepada Allah Jalla Jalaluh dalam segala urusan kita, bahkan dalam musibah yang menimpa kita, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bersabar dengannya dan itu lebih baik. Naam. Maka Rasulullah SAW memberi pilihan. Keduanya boleh. Tapi ada yang lebih afdol Yaitu engkau bersabar. Naam. Dan ini sama dengan kisah yang telah kita nukilkan juga dari uh, wanita yang terkena penyakit ayan ya epilepsi yang kemudian dia juga datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberi pilihan untuk didoakan atau bersabar. Maka dia pun memilih sabar tetapi baginya surga. Nah, maka lelaki ini juga demikian. Ya, diberi pilihan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ternyata memilih untuk didoakan. Ya. Untuk dido didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahu an fa wudu'ahu wa yad'u bihadzal du'a. Maka Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk berwudu dan menyempurnakan wudunya dan berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda Allahumma syaf Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Naam. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala <clears throat> di dalam Sahih Ibnu Majah pada nomor 1385. Naam. Kita terjemahkan doa tersebut. Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk berwudu dan menyempurnakan wudunya dan berdoa. Dengan doa ini Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku atawajjah ilaika binabiyik. Aku menghadapkan wajahku kepadamu melalui nabimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. yakni nabi yang membawa rahmah. Rasulullah wasallam diutus oleh Allah taala rahmatan lil alamin. Ya, membawa rahmat untuk alam semesta. Naam. Maka beliau adalah nabiyur rahmah. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah melalui NabiMu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiur Rahmah. Dan aku menghadapkan wajahku bika melalui NabiMu ila Rabbi kepada Rabbku fi hajati dalam kebutuhanku ini agar kebutuhanku ini dikabulkan. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat untuk mensyafaati diriku. Nah, di sini beli dia berdoa ya untuk diberi syafaat ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang syafaat itu diberikan pada dirinya. Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Nah, barakallahu fikum, maka hadis ini sangat jelas seperti apa yang kita sebutkan tadi. Rasulullah SAW ini dalam hidupnya. Ya, bukan setelah meninggalnya alaihi salatu wassalam, tapi dalam masa hidup beliau. Naam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertawassul melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi Allah dan rasul Allah Subhanahu wa taala dengan kerasulan beliau, ketakwaan, kesolehan, ya amalan ketaatan beliau alaih salatu wassalam sehingga dengan kedudukan beliau yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kita bertawassul dengannya naam karena kedudukan beliau di sisi Allah jalla wa ala naam bukan karena kepribadian beliau sebagai manusia ya tapi karena kedudukan beliau agama beliau alaih salatu wassalam Nah, adapun manusia, maka beliau manusia seperti kita. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan aku adalah manusia biasa seperti kalian, tetapi bedanya adalah aku diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian barakallahu fikum. Maka hadis ini adalah menjadi dalil yang menunjukkan bolehnya ya meminta doa kepada orang yang masih hidup karena dia orang soleh, karena dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki agama yang kokoh atau yang kuat. Naam dalam ibadah-ibadahnya, dalam amalan-amalan solehnya. <clears throat> Naam. Kemudian Rasulullah SAW memaksudkan dengannya bahwa jika engkau bersabar fahuwa khairul lak, ini juga ma'ruf. Ya, bahwa jika seseorang bersabar dengan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginya surga dengan kesabarannya. Nah, dan ini apalagi penyakitnya adalah khusus yaitu dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua matanya. Ya, dalam hadithul kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza balaitu 'abdi bihabibataihi thumma sabara" awattuhu minhuma al jannah. Apabila aku uji seorang hambaku dengan kedua matanya, yakni buta kedua matanya, lalu dia bersabar dengannya, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan jika engkau bersabar fahuwa khairul lak karena bagimu surga. Ya. Sebagaimana pada uh, wanita yang telah kita sebutkan tadi yang terkena dengan penyakit epilepsi. Nah, barakallahu fikum sehingga dalil ini dalil yang menunjukkan bolehnya bertawassul kepada amalan soleh orang yang masih hidup bukan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah hadis yang pertanyaan yang berikutnya mimman natlubu syafa'at Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Bagi siapa? Ya. Orang-orang yang kita meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Ya. Maka kata beliau, natlubu syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam minallah. Kita menuntut atau meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pemilik syafaat. Ya, sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surah Az-Zumar pada ayat ke-47, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah bahwa syafaat itu milik Allah seluruhnya. Sehingga ketika kita meminta syafaat melalui hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya baik kepada nabi dan rasul nam atau syafaat para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat-syafaat yang lainnya dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan keridaan untuk syafaat tersebut yang kemudian disalurkan pada yang lainnya ya seperti pada syuhada orang-orang yang meninggal dunia mati syahid di jalan Allah juga mereka diberi syafaat oleh Allah untuk menyalurkan syafaat itu pada yang lainnya bahkan dari 70 keluarganya nah maka semua itu diminta bersumber dari Allah Subhanahu wa taala kenapa karena syafaat itu pemiliknya adalah Allah Jalla wa ala ba'dal izni war ridha setelah ada perizinan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud izin adalah perizinan dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang yang diberi keutamaan untuk menyalurkan syafaat tersebut. Nah, adapun ridho Allah adalah keridhaan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang disalurkan syafaat itu padanya. Ya, sehingga ini ya makna dari firman Allah dalam suratul Ayatul Kursi, Al-Baqarah. Ya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang akan memberi syafaat di sisi Allah taala kecuali dengan izin Allah. Yakni Allah mengizinkan pada para nabi, para malaikat, para syuhada, para solihin untuk menyalurkan syafaat itu kepada yang lainnya dari keluarganya, dari ya kerabatnya. Naam, atau dari kekasihnya ya itu setelah mendapatkan perizinan dari Allah Jalla dan juga keridhaan yaitu orang-orang yang disalurkan syafaat itu padanya ahlu tauhid orang yang berada di atas tauhid bukan ahlu syirki bukan pelaku-pelaku kesyirikan dan dia mati dalam kesyirikan tersebut nah barakallahu fikum mereka itu terharamkan dari syafaat ah. Taib. Maka syafaat itu kita meminta syafaat melalui hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah izinkan pada mereka tetapi semua itu syafaat bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang sahabat untuk mengucapkan doa tadi, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berilah syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disalurkan kepadaku. Naam berarti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah. Berarti mintanya kepada Allah. Bukan Allahu ya fulan wa fulan. Ya menyebut ya fulan wa fulan. Naam, maka itu doa bukan kepada Allah. Ya, sebagaimana yang kita kisahkan dari Oh. <clears throat> seorang pemuda saleh dan alim yang bersafar di atas ya, di pelayarannya kalau saya tidak salah di lautan Mesir dari Mesir dia mengkisahkan dalam bukunya buku kecil ya dalam safar itu Allah taala mentakdirkan datangnya angin yang kencang di masa kita ya ini uh, penulisnya di orang di zaman kita Nah, dia menceritakan kisahnya yang nyata. Ya. Ketika ombak kencang, ya khawatir kapal tenggelam, mereka berdoa. Dari banyak penumpang yang berdoa, ya ada yang menyebut ya Abdul Qadir, ya Baidawi, ya Zaidi, ya fulan pulan Mereka bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tidak ada yang mengucapkan ya Allah, ya Allah. Nah, sehingga beliau memberikan nasihat. Wahai hamba-hamba Allah, mengapa kalian ya tidak ada yang memanggil-manggil Allah, tapi kalian semua memanggil bulan, bulan, bulan. Nah, maka mereka ya menghardik pemuda tersebut ketika Allah menyelamatkannya sampai di darat, pemuda itu kembali mengingatkan. Nah, tetapi jawaban mereka Naam zadat tinuballah, bertambah basah tanah yang becek. Mereka mengatakan bahwa sungguh kami menyangka engkau telah bertobat karena roh-roh fulan-fulan itu telah datang menolong kita semua. Naam. Ternyata engkau durhaka kepada para wali-wali tersebut. Nauzubillah. Naam. Barakallahu fikum. Maka ini beda ya, meminta syafaat kepada Rasul kepada para malaikat atau kepada solihin, syuhada dan selainnya itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena Allah mengizinkan ya syafaat itu diberikan khusus kepada mereka-mereka itu tadi, maka boleh kita meminta syafaat ya karena telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma syafi'hu fiyya. Naam, Demikian barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis yang lain juga beliau nukilkan di sini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam nah beliau juga meringkas hadis ini saya bacakan kesempurnaan hadis di dalam Sahih Imam Muslim rahimahullah dengan lafaz yang banyak di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata beliau alaihi salatu wasallam kulli nabiyyin da'watun yad'uha fa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah bahwa seluruh nabi memiliki doa yang dia berdoa dengannya yakni dalam lafaz doa yang ustujibah Doa yang mustajabah yang dikabulkan oleh Allah taala. Fa uridu an akhtabi'a da'wati, maka aku ingin menyimpan doaku untuk umatku di hari kiamat kelak sebagai syafaah. Nah, kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dalam hadis ini beliau menyebutkan bahwa seluruh nabi memiliki doa yang mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan mereka telah meminta doa tersebut kepada Allah Jalla Maka aku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini menunjukkan rahmat beliau kepada umat, umatnya, ya dari seluruh nabi-nabi yang lain. Beliau semua memiliki rahmah, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kelebihan rahmat kepada umatnya. Naam, sehingga beliau doa memiliki doa yang mustajabah ini seluruh para nabi memintanya. Adapun Rasulullah Alaihi Wasallam menyimpan doa itu. Ya, iddakharaha beliau menyimpannya sebagai tabungan untuk syafaat kepada umatnya nanti di hari kiamat. Naam. Subhanallah. Ini menunjukkan sifat rahmah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dalam lafaz yang di dalam lafaz Imam Muslim, lafaz yang lain yang di sini dinukilkan oleh Syekh <clears throat> Jamil Zainu atau Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Ya, syafaat itu akan di, di, diraih ya akan diberikan insya Allah kepada orang yang mati dari umatku yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Jadi syafaat Rasulullah SAW itu kepada umatul Islam umatnya yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Nah, bagaimana dengan pelaku syirik kecil? Ya, maka dohir dari hadis ini sama. Ya, orang yang jatuh dalam syirik kecil walaupun dia tidak keluar dari Islam, ya, itu sangat mengkhawatirkan. Ya, dia tidak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sangat mengkhawatirkan para fikum karena syirik ini, syirik kecil ini walaupun tidak mengkafirkan, tapi dia berbeda dengan dosa-dosa besar. Ya, pelaku-pelaku maksiat, para pezina dan sebagainya, meminum khamar, ya, pelaku riba dan seterusnya dari dosa-dosa besar itu berpeluang ya untuk mendapatkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu dihapus oleh Allah dan diampuni oleh Allah lalu masuk ke dalam surga langsung ya atau tertunda waktunya naam <clears throat> atau melalui proses neraka tapi nerakanya diringankan itu semua Mungkin dari jenis-jenis syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Maka pelaku syirik ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, untuk tidak mendapatkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini. Ya. Barakallahu fikum dan ayat Allah taala yang telah kita jelaskan berulang-ulang dalam surah An-Nisa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu umum. Barakallahu fikum. Syiriknya mencakup syirik kecil dan syirik besar. Namun bedanya <clears throat> syirik kecil kekal syirik ke, syirik besar kekal dalam api neraka pelakunya. Adapun syirik kecil tidak diampuni dalam arti dia tidak kekal dalam neraka tapi dosa kejelekannya itu tidak diampuni, tidak dihapus untuk diletakkan di atas timbangan keburukannya ya berbeda dosa besar dihapus dan tidak diletakkan di atas mizan itu sangat mungkin ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan dan keadilan Allah Jalla wa ala dan ke kemudian kembali kepada hamba itu ya yang masih berhak yang Allah ya khususkan dia keutamaan dia berhak mendapatkan syafaat itu. Naam. Barakallahu fikum. Walhasil ini dalil yang menunjukkan bahayanya kesyirikan. Naam. Fahiyya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Kata insyaallah di sini naam karena uh, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Naam, untuk kita selalu tidaklah melakukan sesuatu kecuali dengan mengatakan insyaallah. Naam, untuk mengatakan insyaallah. Sehingga Rasulullah saw di sini menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa syafaat beliau insyaallah itu akan diberikan kepada man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Orang-orang yang mati dari umatku ini dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Berarti masuk di dalamnya apa? Syirkun asghar. Syirik kecil seperti apa yang telah kita jelaskan dari riya, ujub, sum'a, bersumpah, atas selain nama Allah Subhanahu wa taala, tamaim menggantungkan benda-benda dan sebagainya, tiwalah membaca ayat-ayat mantra-mantra yang bukan doa-doa yang bukan dari Al-Qur'an dan sunnah dan seterusnya dari jenis-jenis dosa atau syirik kecil.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 Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.